Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Mandumah Usul Fiqh wa Qawaidih. Ya, insyaallah taala ini terakhir mukaddimah yang sampaikan oleh beliau. Kita selesaikan sekalian yaitu pantun yang nomor 8 itu. Halaman 45 bagian atas itu, wa haka min hadil usuli jumala arju biha alil jinani nuzula Artinya apa? Artinya dan inilah yang dihadapanmu kaedah-kaedah atau dasar-dasar pokok yang setara global. Yang aku berharap dengannya semoga kita bisa singgah di surga yang paling tinggi. Di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat syarahnya. kala asy syeikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih qauluhu wa haka min hadihil al Haka ismu fi'il bimana khut? Haka itu isim fi'il. Ada isim fi'il, ada fi'il. Ada isim fi'il amr, ada fi'il amr. Isim fi'il ini isim fi'il apa dulu? Ada isim fi'il madhi, ada isim fi'il mudhari, ada isim fi'il amr. Nah, ada isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari, isim fi'il amr. Nah, kita lihat sini. Haka isim fi'il bimana khut? Haka itu isim fi'il maknanya khut? ambillah. Ambillah dasar-dasar pokok ini yang global. Paham ya? Dasar pokok yang masih global, yaitu kaidah-kaidah penting yang global. Nah, yang aku berharap dengannya nanti semoga kita bisa apa? Nah, barakallahu fikum bertempat tinggal di surga yang paling tinggi. Nah, kita lihat sini. Wal farqu baina ism fi'il wal fi'il. Ini penting ini kaidah nahwu ini ya. Perbedaan antara ism fi'il dan fi'il. Bedanya apa? Annahu intahayyara bi isnadhi ila alif isnain awawil jamaah awyal mukhatabah fawa fi'lun ini. Ini bedanya. Apa bedanya isim fi'il dan fi'il? Bedanya itu kalau berubah. Eh? Kalau kata tersebut mengalami perubahan ketika disandarkan kepada alif isnain atau wal jamaah atau ya mukhatabah maka fi'il. Idlis, idlisi, idlisu, idlisa, itu fi'il bukan? Fi'il amr jelas karena berubah. Paham belum? Tapi kalau isim fi'il itu enggak berubah. Sah ya sah gitu loh. Enggak ada soha, sohi, sohu, enggak ada. Ini juga haka, enggak ada haka, haka, haku, enggak ada. Haka. Faham bedanya? Isim fi'il dengan fi'il faham bedanya ya. Kalau fi'il itu nanti yang mengalami perubahan. Kalau disandarkan dengan alif isnain kepada alif isnain atau wawul jamaah atau ya al muannats al mukhatabah berubah. Seperti Idlis atau teruskut lah uskut uskut itu isim atau fi'il uskut fi'il amr kan nah bukan isim fi'il itu fi'il amr kenapa berubah nanti uskut uskuta uskutu uskuti ya enggak nah tapi kalau soh soh itu artinya juga uskut artinya cuman enggak bisa soha sohu sohi enggak ada ya soh itu aja itu namanya isim fi'il namanya isim apa isim fi'il amr kita lihat Wa in lam fa huwa ism fi'il. Kalau enggak berubah disandarkan kepada dua orang, tiga orang lebih pun, perempuan pun tetap enggak berubah, maka itu ism fi'il. Fa haka. Contohnya haka, ism fi'il. Kenapa? Li'annahu la yatakhayyar idza khataba. ambar kalau idza khatabta bihil wahid wal isnan wal jamaah. Karena tidak akan berubah. Walaupun kamu mengajak bicara satu orang, dua orang atau lebih dari dua orang, enggak berubah tetap haka. Haka ya ikhwah. Hakaya akhwan, hakaya akhi. Berubah enggak hakanya? Enggak berubah. Menunjukkan isim fi'il namanya, isim fi'il amr namanya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat Wa inna ma yatakhayyar kafal khitab faqat yang berubah cuma kaf khitabnya saja. Paham ya? Nah, jadi hak artinya tadi khut gitu. Berikutnya contohnya sah sekarang. Sah, sudah kita lewati berkali-kali ya. Sah itu artinya sukut, diam. Isim fi'il, sah itu isim fi'il. Li'annaka tukhatib ar-rajul fatakul sah wa kadha al-mar'ah. Nah, perempuanmu juga sah. Wa tukhatib isnan fatakul sah wa kadha al-jama' jama' pun sah. Amlum. Antum tolong ya akhi sah. Ya akhwan sah. Ya ikhwah sah atau sahu? Sah. Kenapa enggak berubah kan isim fi'il amr? Faham belum? Eh, antum nyuruh perempuan ya ukhti sahih atau sah? Sahih atau sah? Sah, enggak berubah. Paham ya? Ya akhwat, sahna atau sah? Sah juga. Itu namanya isim fi'il. Kalau isim fi'il itu enggak berubah dia. Antum mau mufrad, musanna, jamak tetap sah gitu loh. Paham maksudnya ya? Itu bedanya. Ini faedah yang bagus sekali ini ya. Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang beliau masalah lugah juga kuat ya karena beliau aja antum lihat itu. Karena beliau yang menunjukkan kuatnya beliau di antaranya apa? kuatnya beliau dalam masalah lughah. Nah, syarah terhadap Jurumiyah punya juga. Syarah Alfiyah punya. Ya, kalau tidak salah itu yang cetakan Mesir 3 jilid. Cetakan Saudi itu ada nah barakallahu fikum 4 jilid kalau enggak salah itu ya. Nah, bagus sekali kitabnya. Syarah Alfiyah bin Malik, Syarah Ibnu Saimin. Senangnya kenapa senangnya? Di situ nanti kalau antum baca itu enggak murni nahwu saja itu loh. Nahwu dibahas, usul dibahas, kemudian pak Akidah juga ada di situ. Padahal bahas masalah bahasa Arab, bayangkan. Faedahnya luas sekali. Naam. Kita lihat kata beliau, "Wa hal yuqal sah au sahin?" Gimana sekarang? Boleh enggak sahin atau sah saja? Fihi tafsil, rincian yang penting ini. Dihafalkan rinciannya ini ya. Boleh sah, boleh sahin tapi dirinci. In kunta, in kuntu uridu an yaskuta mutlaqan aqul sahin. Kalau aku mau kalau aku mau atau aku ingin agar orang itu diam secara mutlak, diam dari semua perkara, sohin. Ya akhi, sohin. Wahai saudaraku, diamlah kamu. Diam dari apa? Semua perkara, diam. Enggak boleh bicara, enggak boleh gerak, enggak boleh macam-macam itu namanya sohin. Tanwinnya tanwin tangkir namanya. Sohin. Paham ya? Jadi nakirah. Diam dari semua perkara. Tapi kalau diam dengan satu perkara kita lihat wa in kuntu uridu an yasquta an syai'in mu'ayyan aqul sah. Kalau aku ingin agar orang tersebut diam dari sesuatu tertentu, contohnya diam dari suatu permainan gitu, nah apa? Aku katakan aku katakan sah. Ya akhi, sah min hadzal la'b. Wahai saudaraku, diamlah kamu dari permainan ini. Berarti apa? Khusus hanya satu saja gitu loh. Tapi kalau kita nyuruh orang itu diam ya semua perkara sahin. Faham bedanya? Sohin. Tanwin. Tanwin tangkir namanya. Faham belum? Ini namanya isim fi'il atau fi'il? Isim fi'il. Nah, barakallahu. Faedah bagus sekali ini ya. Haka al-khitab kulli man yakra' hadil mandhumah Haka khitab yang diajak bicara setiap orang yang membaca pantun ini. Apa tadi haka tadi artinya? Khut. Seperti contoh yang lain. Antum sering jumpai, sering dengar itu ya. Termasuk wasiat Rasulullah, "Alaikum bisunnati." Alaikum bisunnati. Alaikum itu bukan atas kalian itu bukan. Ilzamu. Ilzamu. Paham ya? Nam alaikum ilzamu berarti isim fi'il. Paham ya? Bimana apa? Ilzamu. Kemudian juga tata yang lain iyyaka. Iyyaka wad ala 'alan nisa. Iyyaka itu bukan kepadamu lah bukan. Iyyaka wad iyaka iyyaka artinya ihdar. Itu termasuk apa? Na barakallahu fikum tahdir. Termasuk bentuk tahdir. Tahdir itu memperingatkan. Iya kawad dukhula ala nisa. Artikannya bagaimana? Hati-hati kamu. Jauhilah masuk kepada wanita-wanita yang bukan mahramnya. Iya kamarnya ihdar. Faham? Kalau iyakum ihdaru. Alaika ilzam. Alaikum ilzamu. Faham maksudnya? Na barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Min hadhil usul jumala min litab'id. Min di sini litab'id maknanya tab'idiyah. Apa tab'idiyah itu? Di antaranya, bukan semuanya. Min itu artinya dari. Eh? Min itu kan maknanya banyak sekali. Ada min artinya ibtidaiyah. Zahaba Muhammadun minal baiti ilal masjid. Min itu ibtidah di situ. Ya? Dimulai dari rumah menuju ke masjid. Terkadang min untuk apa ini? min tab'idiyah. Min apa Isa? Min apa tadi? Tab'idiyah. Min apa tadi Husain? Tab'idiyah. Min tab'idiyah itu min yang menunjukkan sebagian. Wa minan nasi man yattakhidha man yattakhidha min apa itu wa minan nasi man yattakhidha min dunillahi angdadan. gitu ya itu Abdul Aziz Waminan nasi apa itu? Ayatnya itu? itu. Eh, waminan waminan nasi menyetak itu. Min dunillahi andadan. Nah, minan nas itu enggak semua manusia, di antara manusia. Itu minta tab'idiyah namanya. Wa nasi man yaqulu amanna. Itu min tab'idiyah juga, di antara manusia. Artinya kan gitu. Nah, ini di antara ngerti kan gitu. Di antara kaidah-kaidah usul secara global nah itu. Paham ya? Naam. Minnya min tab'id, yakni annana lam na'ti bi jami'il usul wa inna ma ataina minha bi jumalin. Masyaallah. Maksudnya kami tidak mendatangkan semua kaidah usul akan tetapi kami hanya mendatangkan minha di antaranya bijumal secara global. Jumal itu secara global, bukan kalimat-kalimat ya. Nah, karena Nah, barakallahu fikum ada yang namanya nam jumlah, ada yang namanya tafsil, tafsir rincian. Jumlah jumal itu maknanya global, secara global. Qaulu jumalan jam'u jumlah wal murad bidzalika asy-syai' alladhi tahsul bihil kifayah, masyaallah. Jumal itu jamak dari jumlah. Memang terkadang jumlah artinya kalimat jumlah itu ya, tapi di sini artinya bukan kalimat. Jumal di sini jamak jumlah yang diinginkan dengannya adalah asy-syai' alladzi tahsul bil kifayah. Sesuatu yang apa? yang akan melahirkan atau mendatangkan kecukupan. Paham ya? Antum dapat kaidah global, cukup enggak? Cukup. Nanti ada rinciannya itu loh. Paham belum? Ayo nah barakallahu fikum seperti itu. Jadi jumal ini artinya global di sini, bukan artinya kalimat-kalimat tapi global. Qulu arju biha ay as'alullah bihadil usul aw bihadil jumal minal usul. Maksudnya aku meminta kepada Allah taala dengan apa? Dengan dasar-dasar kaidah pokok ini Eh, atau dengan dasar eh, dasar pokok yang global ini nan alil jinan ay al ali minha wahia al firdaus meminta surga firdaus Masya Allah jadi kalau minta walaupun kita bukan ahlinya minta surga yang paling tinggi jangan minta yang paling rendah walaupun surga yang paling rendah sudah nikmat tapi minta yang paling tinggi minta yang paling tinggi aslullaha an yaj'alana min ahliha Masya Allah Aku minta kepada Allah semoga Allah telah menjadikan kita termasuk penduduk surga Firdaus. Naam. Wa asluha aliyul jinan, lakinnaha khufifatil ya' lil wazn. Aliyi itu aslinya ada aliyu, ada ya'nya. Diringankan karena apa? Wazn itu timbangan. Tsumma hulipat lafdhan liqtiqa'is sakinen. Kemudian dibuang lafadznya karena bertemunya dua bertemunya dua apa? Dua sukun. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Wal jinan jam'u jannah. Jinan itu jamak dari surga. Paham ya? Wahiyya fil asl al-bustan al-kathir asjar. Makna asal jannah itu, jannah, Jannah jannatun, makna asalnya adalah apa? Bustan. Apa bustan? Kebun. Kebun yang banyak pohonnya. Jadi kebun yang banyak pohonnya itu dikenal dalam bahasa Arab apa? Jannah. Paham ya? Jannah Jannatun terkadang artinya kebun atau taman yang banyak apa? pohonnya. Kama fi qouli ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala Wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain min a'nabin wa hafafnahuma bin nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Masyaallah. Dan telah diberikan suatu permisalan dua orang yang kami jadikan untuk salah satu di antara keduanya dua kebun. Dikasih dua kebun ini ya Dua kebun tersebut apa? Dua kebun anggur enggak sembarangan. Anggur. Antum tahu anggur kan? Macam-macam jenisnya. Nah, barakallahu fiikum. Wa harafnahuma kemudian kami pun meliputi sekelilingnya apa? Binakhlin, pohon apa? Kurma. Nah, wa ja'alna bainahuma zar'a dan kami jadikan di antara keduanya pun zar'a ada ladang-ladangnya di situ. Masya Allah. Nah, lakinnaha idza urida biha jazal mu'min Jazal mu'minin muttaqin fa ya darul khuldi allati a'addaha Allah ta'ala li awliya'ihil muttaqin. Akan tetapi apabila yang diinginkan adalah balasan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, maka itulah darul khuldi, negeri yang kekal yang Allah taala persiapkan untuk para walinya yang bertakwa wa fa fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar yang mana dalamnya ada sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik di benak manusia, di hati manusia kama qala ta'ala fil Qur'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, ta'lam na'am. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa enggak ada yang tahu. Suatu jiwa pun enggak ada yang tahu apa yang telah disembunyikan untuk mereka berupa penyejuk mata Penyejuk mata maksudnya apa nih? Surga. Sebagai balasan terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Wa qala ta'ala fil hadits qudsi. Ini sering muncul nih ya. Dan juga firman Allah taala dalam hadits qudsi, "A'dattu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Dihafal ini hadisnya. Qudsi ini. Sering muncul ini soalnya ya. Hadisnya apa ini? Hadisnya Abi Hurairah riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Muttafaqun alaih. A'dattu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Na'am barakallahu fikum Ayo na'am. Ayo. Ah. Perhatikan baik-baik. Kita lihat sini. Aku telah menjanjikan, nah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, nah sesuatu yang belum pernah mata melihat, sesuatu yang belum pernah telinga mendengar, dan belum pernah terpetik di benak atau di hati manusia. Apa itu maksudnya sesuatu ini? surga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum na'am, surga. Nuzulan ay manzilan aw diyafatan, tempat untuk singgah, tempat untuk tinggal, tempat untuk bertamu. Paham ya? Karena inilah negeri yang kekal abadi, surga Allah Subhanahu wa taala. Qutufuha daniyah. Antum mau metik buah-buahan dekat sendiri, bayangkan. Kalau sekarang kalau ada buah-buahan, antum kalau enggak dekat, Enggak bisa an itu. Kalau nanti di surga itu antum mau metek dekat sendiri. Masya Allah. Itu termasuk kenikmatan surga. Nah, kita lihat. Wa hal yumkin lil insan an yarjua syai'an biduni fi'lil asbab allati tusil ilaih? Apakah mungkin seseorang itu mengharapkan sesuatu tanpa melakukan sebab-sebab yang bisa menghantarkan kepada sesuatu tersebut? Al jawab la yumkin, enggak mungkin. Li'anna ar-raja'a la budda lahu min sabab. Karena yang namanya harapan itu harus ada sebabnya Antum ingin kenyang, sebabnya apa? Antum mau kenyang sebabnya apa? Makan. Coba antum mau kenyang, ah, mau kenyang. Lah makan enggak mau makan juga, biar kenyang sendiri tanpa makan, enggak bisa. Paham ya? Orang ada harapan itu ada sebabnya. Mengharap sesuatu sebabnya juga harus ada. Walihada man raja syai'an bidunya amalin fa innahu mutamanin wa laysa birajin. Allah musta'an. Maksudnya oleh karena ini barang siapa yang mengharapkan sesuatu tanpa dia melakukan amalan itu namanya mutamanin. Namanya orang apa? Namanya orang yang berangan-angan bukan orang yang berharap. Bedanya bedakan itu ya. Orang berangan-angan itu beda dengan orang yang berharap. Kalau orang berangan-angan ya angan-angan saja. Paham ya? Aku berangan-angan semoga bisa haji. Nah, angan-angan toh ya. Tapi kalau berharap semoga anak bisa haji, berharap itu ada usaha, kerja, mungkin ini itu ngumpulin, nabung, paham ya? Nah, barakallahu fikum ternyata yang namanya harapan itu lain dengan angan-angan. Paham belum? Kalau angan-angan itu kan perkara yang apa? Yang melahirkan dua perkara. Angan-angan sesuatu yang tidak bisa diraih, angan-angan itu sesuatu yang apa? Bisa diraih tapi berat. Contohnya apa? Antum berangan-angan tuh kembali muda lagi, bisa enggak? Eh? Mustahil enggak? Mustahil. Tapi antum berangan-angan tuh bisa haji. Berangan-angan tuh bisa umrah. Mungkin enggak itu? Mungkin enggak? Mungkin tapi berat. Paham belum? Mungkin tapi berat. Tapi antum berangan-angan, laitas syababa a'idun yauman, duhai seandainya masa muda itu kembali sehari saja. Mungkin enggak? Atau berat? Eh? Enggak mungkin, mustahil. Tapi kalau antum berangan-angan laita limalan fa ahujju fa ahujju bihi misalkan, duhai seandainya aku punya harta, misalnya aku akan berhaji dengannya. Mungkin enggak punya harta? Mungkin enggak? Tapi tapi mungkin tapi apa? Berat. Paham ya? Harus ada upaya, harus ada usaha kan? itu. Naam. Kita lihat di sini. Wa ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut wal 'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Ini hadisnya dhaif ya sebenarnya. Tapi disebutkan di sini kita baca aja. Orang yang cerdas itu adalah orang yang apa? Yang dia itu mempersiapkan dirinya. Nah, dan beramal untuk perkara-perkara yang setelah mati nanti. Nah, beramal untuk sesuatu yang setelah mati nanti. Dan orang yang lemah nah adalah orang yang mengikuti ya, orang yang apa? Yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah taala dengan suatu angan-angan yang dia tidak melakukan apa? Nah, barakallahu fikum. Hanya sekedar angan-angan saja. Wa 'ala hadza faman rajal jinan falyamal laha. Berdasarkan penjelasan ini barang siapa yang mengharapkan surga maka hendaknya dia beramal dengannya beramal untuk mendapatkan surga. Wa man khafa minan nar falyamal 'amala alladhi yunzihi minan nar. Dan barang siapa yang takut dengan api neraka, maka hendaknya dia beramal suatu amalan yang bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Wa amma antakul. Adapun kalau kamu mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah wa anta mu'ridun ghairu qa'imin bi amrillah. Ini perhatikan Bapak ini. Wala muntahin amanah Allah Adapun kalau kamu mengatakan ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada surga dalam keadaan kamu berpaling, eh, berpaling tidak mau mengerjakan perintah Allah dan malah justru apa? tidak mau meninggalkan perkara yang Allah larang, fa hadza laysa bisawab. Ini enggak benar. Bal hadza asbah mayakun bil istihza. Ini bisa jadi dikatakan apa? istihza, yaitu mengolok-olok mengejek. Lamnya. ya? Nah, bahasa Jawanya ngece. Paham ya? Seperti itu. Nah, dia minta kan enggak mau melakukan sebabnya. Enggak mau menempuh sebabnya. Kama anna ar-rajula law sebagaimana kalau seandainya ada orang mengatakan, sebagaimana halnya juga seorang mengatakan, Allah marzuqni waladan wa lam yatazawwad. La la'udda dzalika safahan wa hadza min al-i'tida' fi Contohnya ada orang mengatakan, "Ya Allah, berilah kami rezeki seorang anak." Dia enggak mau nikah. Dia yang berdoa doa "Ya Allah, berilah kami seorang anak yang saleh dan salehah." Tapi dia enggak mau nikah. Ini berarti apa? la udda dzalika saya perbuatan tersebut dianggap safahan, kebodohan. Orang ini bodoh orang ini. Eh, orang ini menjenun. Paham ya? Nah, orang ini gila. Kenapa gila? Minta anak tapi dia enggak mau nikah. Paham ya? Nah, barakallahu seperti itu. Minta surga tapi dia enggak mau beramal. Kan gitu. Ini dikatakan apa? Dikatakan tidak berdoa, bentuk tindakan kriminalitas kejahatan di dalam berdoa. Maksudnya meminta tapi dia enggak mau menempuh sebabnya. Allahumma musta'an. Na'am barakallahu fikum. Yang kesembilan, qala al-mu'allifu asbahullah qawaidan min qawli ahli ilmi wa laysa li fiha siwa dan dan nadmi. Yaitu kaidah-kaidah yang sumbernya dari ucapan ahli ilm. Tidak ada bagiku, tidak ada milikku kata Syekh Ibnu Saimin kecuali hanya mengumpulkan dalam pantun. Jadi yang beliau kumpulkan ini bukan sumbernya dari beliau sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya beliau menukilkan dari ahli ilm yang sebelum-sebelumnya. Cuman beliau susun dengan kata-kata yang sangat rapi dan indah ini. Qaulu qawaidan atfu bayani liqauli jumala wa kalimatu qawaid mamnu'atun min as-sarfi walakinha surifat huna li ajli nadmi wa li hadha qala Ibnu Malik rahimahullah. Eh, ini bagus ini. Faedah masalah nahwu ini. Ucapan qawaid di sini, qawaid mesti gua mutal jumu, ya enggak? Ngikuti timbangan mafail, enggak boleh tanwin. Tapi kenapa disebut tanwin? Karena dalam rangka apa? Darurah syi'riyah Pantun itu sesuatu yang enggak tanwin jadi tanwin. Fi'il aja yang semula enggak boleh tanwin jadi tanwin. Dahaban bisa, kotalan bisa. Paham ya? Karena apa? darurah syi'riyah. Ibnu Malik mengatakan dalam Alfiyah, "Walid tirarin aw tanasubin surif, dul man'i wal musrufi qad la yansarif." Ini. Karena darurat atau karena tanasubin ayah, eh, itu sesuatu yang dilarang ditanwin jadi ditanwin. Wa qala al harir rahimahullah, taala, al-Imam al-Hariri dalam Munhatul I'rab ini juga kita bahasa Arab mengatakan juga wa za'izun fi san'ati syi'ri salaf salaf. Naam. An yasrifa syairu ma yang yansarif. Diperbolehkan di dalam membuat pantun atau puisi. Penyair itu boleh menanwin sesuatu yang enggak boleh tanwin. Qawaidan, tanwin enggak itu? Qawaidan. Aslinya boleh enggak qawaidan? Enggak boleh. Tapi karena darurat syi'riyah boleh. Alasan yang paling kuat itu. Wa yajuzu an taqul qawaidu, yakni hiya qawaidu ala annaha khabar mutara mahdhuf. Boleh juga antum baca qawaidu. Tapi dengan catatan dia itu qawaid kenapa marfu? Karena dia khabar mubtada yang dibuang. Hadhihi qawaidu. Qawlu qawaidan min qawli ahli ilmi, yakni anna nadima tatabba'a min aqwali ahli ilm mastata. Maksudnya muallif ini Syekh Muhammad bin Shalih meneliti mengecek dari ucapan-ucapan ahli ilm sesuai dengan kemampuan beliau. Summa akhadha min hadhil aqwal qawaida wa nadhamaha fi hadhil abyat. Kemudian beliau mengambil dari ucapan-ucapan ahli ilm dan kaidah-kaidah tersebut, eh, mengambil kaidah-kaidah dan beliau menyusunnya di pantun atau puisi ini. Qauluhu wa laysa li fiha siwa dzannadmi, yakni ma ji'tu biha min indi. Itu semuanya kaidah-kaidah usul itu bukan datang dari sisiku Inna ma'ata itu binatmi. Hanya saja aku mendatangkan pantun. Nah pantun ini sumbernya dari mana? Dia mengambil kaedahnya dari ahlul ilm tadi itu. Wal kalam ya ahlul ilm. Adapun ucapannya miliknya ahlul ilm. Fal fadlu fi hadil qawaid lillahi azza wa jal. Maka keutamaan semuanya dalam kaidah ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tsumma li ahli ilm alladziina sabakuna. Kemudian untuk ahlul ilm yang mereka telah dahuluan mendahului kita. Wada imannya yaqulun dan terus-menerus mereka mengatakan kam turikal awalil lil akhir lil akhir. Betapa banyak ditinggalkan yang pertama, nah barakallahu fikum untuk yang terakhir. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu orang-orang belakangan itu kalau nyusun kitab itu biasanya nukilkan dari orang yang pertama gitu loh. Nah, jarang sekali bikin sendiri gitu, jarang sekali. Artikel-artikel yang ada yang saksikan itu, penukilan orang-orang terdahulu, qala Syekhul Islam, qala Ibnu Qayyim, ya enggak? Qala Ibnu Rajab. Orang mana orang kapan itu? orang-orang terdahulu, para ulama terdahulu kan itu. Nah, jarang sekali kultu, paham ya? Jarang sekali kan kecuali dalam mentahqiq misalkan. Itu pun nukilan para ulama terdahulu. Wa bi hadza yaqulu arabi ma urana naqulu illa mu'aran al mu'adan min qaulina makrura. Artinya apa? Tidaklah diperlihatkan kepada kami yang kami ucapkan ini kecuali hanya minjam. Jadi yang kami ucapkan hanya pinjaman. Paham kan ya? Pinjaman maksudnya bagaimana? Menukilkan kalamnya orang-orang terdahulu gitu loh. Seperti sekarang kita baca kitabnya Syekh Ibnu Taimin. Ini kan bukan kalam ana, bukan kalam yang ngajarkan, tapi hanya menukilkan, meminjam ucapannya Syekh Muhammad bin Shalih Ta'imin, kemudian ana ungkapkan kan itu. Seperti itu. Wa hadha minal insaf an ya'tarifal insan li ahli al-fadl bi fadli masyaallah. Ini termasuk bentuk keadilan. Seseorang itu mengakui orang yang punya keutamaan dengan keutamaan mereka. Wa anahu ista'ana bi ahli ilm fi ulumihim. Bahwasanya seorang itu mengakui minta bantuan dengan ahlul ilm di dalam ilmu mereka. Hadza huwa khulasatul muqaddimah allati tashtamilu ala hadhihi abiyat abyat at-tis'ah. Nah, inilah kesimpulan mukaddimah pembukaan yang mencakup apa? pantun atau puisi, 9 pantun atau 9 puisi. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.